Namun semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatatkan ganjaran untuk kita dari rutinitas yang biasa kita laksanakan melaksanakan kajian hari demi hari, waktu demi waktu namun karena kondisi dan keadaan yang menjadikan kita sempat terhenti beberapa waktu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. <clears throat> akhir kajian kita pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sampai dengan hadis yang ke-41 dan pada pertemuan ini kita akan membaca hadis yang ke-42 Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala Waqala Ishak Ishaq bin Rahawaih atau bisa juga sebagian menyatakan rahu ya. Waqala Ishak Ishaq bin Rahawaih haddathana Baqiyatu ibnu al-Walid faqala akhbarani Az-Zubaydi Muhammad ibnu al-Walid an Rashid bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Abi Qatadah an abihi an Hisham bin Hakim bin Hizam أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار Fa ahlul jannati muyassaruna li amali ahlil jannah wa ahlun nari muyassaruna li amali ahlin nar. Berkata Ishaq bin Rahawai rahimahullahu taala telah menceritakan kepada kami Baqiyah Ibnul Walid rahimahullah Beliau berkata telah mengabarkan kepadaku az Zubaidi Muhammad Ibnul Walid dari Rashid bin Sa'ad bin Abdurrahman, dari Abu Qatadah, dari ayahnya, dari Hisham bin Hakim bin Hizam. Rahimahumullahu jami'an. Bahwa ada seorang berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan harus dikerjakan? Apakah kita harus beramal? Ataukah sungguh ketentuan sudah ditetapkan? Ketetapan sudah di tetapkan. Artinya pasrah kepada takdir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan keturunan Adam dari sulbinya, maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan atas mereka dan menuangkan mereka pada kedua telapak tangannya. Lalu Allah mengatakan mereka ini diciptakan untuk surga dan mereka ini diciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Maka penduduk surga mereka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya penduduk surga. Dan penduduk neraka mereka akan dimudahkan beramal dengan amalannya penduduk neraka. Penjelasan singkas uh, ringkas dari hadis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah Hadis ini menguatkan apa yang sebelumnya disebutkan. Hadis yang sebelumnya sudah kita jelaskan pada hadis yang ke-41 tentang ketetapan al-qada dan al-qadar akan tetapi harus disertai dengan amalan. Baik itu amalan yang akan menyelamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga atau amalan yang akan memasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang memang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan mereka beramal dengan amalannya ahli surga. Sementara yang diciptakan untuk menjadi penghuni neraka akan Allah mudahkan mereka beramal dengan amalannya penduduk neraka. Kemudian kita beranjak pada hadis yang ke-43. Hadis 43 ini topiknya tentang bahwasanya amalan, ajal, rizki, menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia, semuanya telah tertulis. Kata Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dan beliau adalah seorang yang jujur lagi dipercaya. Kata beliau, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya dalam masa 40 hari dalam bentuk nutfah air mani. Kemudian seperti itu pula dalam masa 40 hari dalam bentuk alaqah segumpal darah. Kemudian seperti itu pula dalam masa 40 hari pula ia menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus padanya malaikat dengan membawa empat ketetapan untuk menuliskan empat ketetapan dituliskan amalannya, ajalnya, rizkinya, dia menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh padanya. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalannya penduduk surga. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sehasta. Lalu ia didahului oleh catatan amalnya. Maka dia pun beramal dengan amalannya penduduk neraka. Ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalannya penduduk neraka. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sehasta. Lalu ia didahului oleh catatan amalnya. Maka ia pun beramal dengan amalannya penduduk surga. Ia pun masuk ke dalam surga. Muttafaq alaih diriwayatkan Bukhari Muslim. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Al-Fauzan dalam hadis ini arba'ina yauman nutfah. 40 hari dalam bentuk nutfah. Wan nutfatu hiyal maniyu alladhi yaqdhifuhu ar-rajulu fi rahimil mar'ah. Nutfah itu adalah air mani yang dipancarkan, yang dikeluarkan oleh lelaki, oleh seorang lelaki ke dalam rahim wanita. Ia menetap di sana dalam bentuk air mani selama 40 hari. Lalu setelah melewati masa 40 hari dia berubah menjadi alaqah yakni ila damin berubah menjadi segumpal darah dari tadinya air mani maka dalam perkembangan waktu 40 hari air mani itu berubah menjadi segumpal darah berkembang. Maka selama 40 hari ia dalam bentuk segumpal darah. Maka setelah melewati 40 hari yang kedua, setelah melewati 80 hari, ia pun berubah menjadi mudghah yakni qit'atul lahmin menjadi segumpal darah, uh, menjadi segumpal daging, afwan. Menjadi segumpal daging. Dan al-mudghah kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, hiya allati yakunu minha tarkibul insan. Dari mudghah inilah Naam terbentuk dan terangkai susunan-susunan anggota tubuh manusia urat-uratnya, anggota badannya, syaraf-syarafnya, pendengarannya, penglihatannya, tulangnya dan dan yang lainnya dari susunan tubuh manusia. Nah, dari al-mudghah itu dia terbentuk. Kemudian pada arba'in yang terakhir maksudnya melewati 40 hari yang ketiga 120 hari setelah lewat 120 hari, ditiupkanlah ruh kepadanya setelah malaikat datang. Setelah malaikat datang kepada janin tersebut. Masuk dalam rahim. Kemudian sang malaikat diperintahkan untuk menuliskan empat kalimat yang menuliskan amalannya, ajalnya, rizkinya, apakah dia menjadi orang yang sengsara, ataukah menjadi orang yang akan berbahagia nantinya. Dan penulisan ini, barakallahu fikum, adalah apa yang dinamakan dengan kitabatun khasah. Penulisan yang bersifat khusus. Catatan khusus bukan catatan yang ada dalam Al-Lauhul Mahfuz. Bukan catatan yang ada di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tetapi bahkan ia adalah catatan yang diambil. Anak ulangi. Dia adalah catatan yang diambil dari catatan Al-Lauhul Mahfuz. Sementara catatan Al-Lauhul Mahfuz itu disebut dengan kita kitabatun ammah, catatan yang bersifat umum. Sehingga yang namanya catatan takdir itu ada yang disebut dengan kita kitabatun khasah, catatan yang bersifat khusus dan ada yang disebut dengan kita kitabatun ammah, catatan yang bersifat umum. Catatan umum adalah apa yang tertulis dalam al lawhul Mahfuz. Yang tertulis dalam al lawhul Al-Mahfuz. Sementara Al-Kitabatul Khasah, catatan khusus seperti yang tertulis di malam Lailatul Qadar. Yang tertulis di malam Lailatul Al-Qadar. Itu yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah takdirul hauli, takdir tahunan. Takdir tahunan. Begitu pula wa minha ma ja'a fi hadzal hadis. Termasuk catatan yang bersifat khusus adalah yang ada di dalam hadis ini. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan at taqdirul umri. At-takdir al-umri yang berlaku bagi masing-masing orang ketika ia berada dalam perut ibunya. Setiap orang tentunya berbeda-beda masa kelahirannya dan masa naam ia dikandung ibunya. Begitu pula barakallahu fikum ada takdir yang sifatnya harian. Kata Syekh menyebutkan Wa amma ma ya'ti fi kulli yaumin minal ayyam yang datang dalam setiap harinya kulluha min babil kitabatil khassah al manqulah minal lauhil mahfud. Semuanya termasuk dalam kategori kitab khusus, catatan khusus yang dinukil, yang disalin ya dari yang diambil dari catatan al-lauhu al-mahfuz yang diistilahkan dengan at-takdir al-yaumi, takdir harian. Taib ikhwan fiddin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika." Kemudian menjadi segumpal darah juga masanya demikian sama seperti yang sebelumnya yaitu masa 40 hari. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما dan sungguh kata Allah artinya sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin mintin dari sari pati tanah Kemudian kami jadikan ia dalam bentuk nutfah. Kami menjadikan manusia dari nutfah, dari air mani yang berada pada tempat yang kokoh. Kemudian kami ciptakan air mani itu menjadi segumpal darah, kemudian kami ciptakan segumpal darah itu menjadi segumpal daging, lalu kami ciptakan segumpal daging itu darinya lah dibentuk tulang belulangnya dan yang lainnya tentunya yang tadi sudah disebutkan dan kami bungkus tulang itu dengan daging. Kata Syekh menyebutkan rincian perkara ini ada dalam surat Al-Mu'minun. Lah sementara firman Allah dalam ayat ini min sulalatin min kami ciptakan manusia dari saripati tanah yakni asal mula penciptaan Nabi Adam. Asal mula penciptaan Nabi Adam. Kemudian al-qarar al-makin yang disebutkan summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin pada ayat ke-13 yang dimaksud dengan tempat yang kokoh di sini adalah rahimul mar'ah. Rahim wanita. Rahim ibu kita di mana rahim ini adalah tempat yang kokoh la yataghayyar, tidak berubah. Wan nutfah mustaqirrah fihi dun tirabin. Bahkan subhanallah nutfah air mani yang terpancar ke dalamnya itu benar-benar dia kokoh di sana, kuat di sana, terjaga tanpa mengalami kegoncangan. Kemudian kata Allah, "Tsumma nutfata." Kemudian kami ciptakan an-nutfah yakni al-mani alaqatan yakni daman menjadi darah. Dari air mani menjadi segumpal segumpal darah. Barakallahu fikum apa yang disebutkan dalam ayat ini dengan disebutkan summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin muncul lagi setelahnya summa khalaqna nutfata ada kalimat summa Summa di sini memberi faidah, memberi pelajaran at-tarahi, menunjukkan urutan demi urutan. Karena memang masing-masing fase atau masanya itu seperti yang sudah disebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi, itu dalam masa 40 hari. Masih dalam bentuk wujud segut, wujud air mani dalam masa 40 hari. Masuk hari ke-41, ia berubah menjadi segumpal darah sampai hari ke-80. Naam. Kemudian dalam masa 40 hari kedua dia dalam bentuk segumpal darah. Masuk hari ke-81 sampai 120 ia berubah menjadi segumpal daging. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما pada ayat tadi thumma ansha'nahu khalqan akhar kemudian kami jadikan Naam ia menjadi makhluk berbentuk lain terwujud sudah menjadi manusia fatabarakallahu ahsanul khaliqin Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik pencipta. Ikhwan fidin kaum muslimin. <clears throat> yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu dan ucapan Nabi. Thumma yab'athullahu ilaihil malak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh kepada si janin si jabang bayi liyahya wa yataharrak untuk ia hidup dan bergerak walidhalika oleh karena itu kata Syekh yataharrakul hamlu fi syahril rabi kehamilan itu mulai bergerak ya Naam perut ibu mulai bergerak itu pada bulan keempat. Pada bulan keempat. Bayi-bayi sudah nendang-nendang ya sudah bergerak-gerak dia. Wa qawluhu fayaktubu atau fayuktabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyun aw sa'idun. Dan dituliskan baginya amalnya, ajalnya, rizkinya, dia menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Bersamaan dengan peniupan ruh, bersamaan dengan peniupan ruh juga dituliskan baginya catatan khusus catatan takdir yang bersifat khusus bagi setiap pribadi dari Bani Adam. Wa ammal fil lauhil mahfuz adapun catatan yang ada dalam lauhul mahfuz fahiya kitabatun ammah lil jami'. Ini catatan khusus, eh, catatan umum bagi seluruhnya, bagi semua orang, bagi seluruh makhluk apa saja. Seluruhnya. Fala ta'arudha baina al-kitabaini maka pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara dua catatan tersebut antara takdir catatan takdir yang sifatnya khusus bagi setiap orang dengan catatan umum yang ada dalam Allahul Mahfuz sebagai catatan induk. Boleh kita bahasakan catatan induk. Maka Alkitabatul Ammah, catatan umum, takdir yang ditetapkan dalam catatan Allahul Mahfud ini lebih dahulu dibandingkan penciptaan langit dan bumi. Al-Qalam itu sudah Allah perintahkan untuk menulis seluruh catatan takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sementara Alkitabatul Khasah, catatan yang sifatnya khusus, dia terus berulang-ulang. Ya, dia terus berulang-ulang, biiznillah, sampai akhir makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Besok ada yang, Barakallahu fikum, melewati 40 hari ketiga sudah malaikat tiupkan ruh padanya dicatat ditulis catatan takdirnya besok ada lagi anak yang lain ada lagi jabang bayi yang, yang lain terus demikian dia akan terus muncul sementara catatan umum dalam catatan Allahul Mahfud ter, telah tertulis mengawali dan mendahului 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan dan bumi. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yanfukhu fihi ruha Kemudian sang malaikat meniupkan ruh padanya. Ini sama seperti firman Allah dalam surat Sajdah ayat ke-9, "Wa nafakha fihi min ruhihi." dan meniupkan padanya ruh Allah. Ay min ruhillahil makhluqah. Maksudnya dari ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Farruhu makhluqatun. Ruh ini adalah makhluk. Wa idhafatuha ilallah. Namun ketika dia disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min ruhihi. Dari ruh Allah. Ini adalah dalam bentuk atau sebagai bentuk idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Penyandaran makhluk kepada khaliknya, kepada penciptanya. Dan bukan bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita mengatakan kalamullah, naam, firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini berbeda. Berbeda. Kalau kalam, adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri Allah tabaraka wa taala. Tetapi makna dari min ruhihi ay ar-ruh al-makhluqah lahu subhanahu wa ta'ala. Ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'." Fayasbiqu alaihi al fa fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seorang dari kalian beramal dengan amalannya penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sehasta. Lalu ia didahului oleh catatannya, maka ia beramal dengan amalannya penduduk neraka, ia pun masuk ke dalam neraka. Kalau ditakdirkan seseorang termasuk dari ahlun nar, kata Syekh, dan itu pasti akan terwujud, dan dia akan beramal dengan amalannya penduduk neraka. Boleh jadi dia beramal dengan amalannya penduduk neraka dalam seluruh umurnya. Dia termasuk ahlul ma'asi wa ahlul kufur. Orang yang kafir sampai dia mati dalam kemaksiatannya, dalam kekufurannya. Atau boleh jadi dia beramal dengan amalannya ahlul jannah, beramal dengan amalannya penduduk surga tetapi kemudian ditutup amalnya dengan amalan penduduk neraka, ia mendapatkan su'ul khatimah. Ia pun masuk ke dalam neraka. Atau sebaliknya. Dia beramal dengan amalannya penduduk neraka sepanjang umurnya. Tapi ternyata ditutup dengan amal saleh. Mendapatkan husnul khatimah. Maka dia pun termasuk dalam golongan ahlul jannah dan kata Syekh wal a'malu bil khawatim, amalan itu sesuai dengan akhirnya serta penutupnya. Walaupun sebenarnya juga perlu ada tambahan faedah dari ulama kita yang lainnya seperti misalnya disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah bahwasanya seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga. Naam, sebagaimana dikuatkan oleh riwayat yang lain, fima yabdulin nas. Apa yang tampak dalam pandangan manusia, dia beramal dengan amalannya penduduk surga. Namun ternyata dia menyimpan nawaya wal maqasid as niat-niat dan tujuan-tujuan yang jelek. Namun seorang yang dari awal dia ikhlas kepada Allah mengharapkan mengharapkan wajah Allah, dan terus berjuang maka tentunya biiznillahi taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada dia akan memberikan kemudahan kepada kepada dia. Naam. Ya nanti semoga ada kesempatan kita uh, akan bacakan faedah yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala pada kajian mendatang insyaallah. Baik. Namun sebenarnya pula tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Coba kita perhatikan bagaimana penjelasan Syekh. Wa fi hadza mas'alatani di sini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula yang pertama annahu la budda minal amal. Bahwa kita mesti harus beramal. Harus beramal. Yang kedua, bahwasanya amalan itu dinilai kepada penutupnya dan akhirnya. Walidhalika la yambagi an yushhada li ahadin bi jannatin au narin. Oleh karena itu tidak sepantasnya dan tidak boleh dipersaksikan untuk siapapun bahwa ia pasti masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Karena tidak tahu, kita tidak mengetahui bagaimana akhir penutup yang akan ia dapatkan. Karena itu semua berada dalam ilmu Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Syekh, "Fa fi hadzal hadits al-'azim jumlatun minal fawaid." Di dalam hadis yang agung ini ada beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Pelajaran-pelajaran berharga. Yang pertama, penjelasan tentang kudrah Allah. Tentang kuasanya Allah dalam menciptakan manusia dan perpindahan proses penciptaannya itu dari satu tahap kepada tahap yang lain. Bayangkan, dari setetes mani berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah terus berkembang menjadi segumpal daging yang kemudian terbentuk semua anggota-anggota badan kita rangkaian yang ada dalam organ tubuh kita ini yang luar biasa. Ya, menakjubkan apa yang ada dalam e, jasad kita ini. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terdapat penetapan tentang al-qadha dan al-qadar. Karena malaikat menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Berikutnya, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan bahwa surga dan neraka tidak dimasuki kecuali dengan sebab amal. Baik itu seorang beramal dengan amalannya penduduk surga, maka ia pun masuk ke dalam surga walaupun dengan amal yang sedikit walau amalin qalilin walaupun dengan amal sedikit fa idza khutima lahu amalin salihin al jannata apabila ditutup baginya dengan amal saleh di akhir kehidupannya dia masuk jannah wa imma amali ahli nar atau dengan amalan penduduk neraka fayadkhulun nar ia pun masuk ke dalam neraka walau amila ibtidaan bi'amali ahlil jannah walaupun awalnya, permulaannya dia beramal dengan amalannya penduduk surga li'annahu fi akhiri umrihi amila bi'amali ahlin nar. Tapi ternyata di akhir umurnya dia beramal dengan amalannya penduduk neraka ka'an yartadda. Perhatikan, di sini kalimat yang cukup penting. Kenapa Syekh menyebutkan demikian? Dan penjelasan dari hadis itu ka'an yartadda fayamutu ala riddah fayakunu min ahli nar. Seperti misalnya dia ternyata murtad. Na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Dia mati di atas kemurtadannya. Maka dia pun tergolong dari penduduk penduduk neraka. Yang keempat. Di sana atau di dalam hadis ini terdapat penjelasan dan keterangan bahwasanya amal itu berdasarkan penutupnya. Sehingga bagi setiap orang janganlah terpedaya dan tertipu dengan salatnya, dengan kesalehannya dengan istiqamahnya, bahkan hendaknya dia selalu takut dari su'ul khatimah. Ya, takut berakhir dengan kejelekan. Sebagaimana pula bagi ahli maksiat, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaknya selalu berharap Naam mengharapkan husnul khatimah akhir kesudahan yang baik disertai dengan upaya memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepadanya dan berjuang dengan amal-amal kebaikan setelah itu. Kemudian yang kelima yang terakhir dalam penjelasan hadis ini bahwasannya di dalamnya terdapat faidah bahwa tidak boleh dipersaksikan bagi siapapun, dia pasti masuk surga ataukah neraka. Namun diharapkan, diharapkan bagi orang yang selalu berbuat baik untuk dia mendapatkan jannah. Dan dikhawatirkan bagi orang yang selalu berbuat kejelekan, dia akan masuk ke dalam neraka namun tidak boleh mempersaksikan. Karena asyhadah, persaksian itu harus dari khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah orang ini termasuk penduduk neraka ataukah orang ini tergolong dari penduduk penduduk surga. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.